bikum wa syifaun lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rob kalian, yaitu nasihat dari Rob kalian dan merupakan obat bagi dada atau bagi hati, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma wa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan di antara Al-Qur'an yaitu sebab apa yang menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang beriman. Ada sebagian ulama yang mengatakan min di sini litab'id sehingga sebagian dari Al-Qur'an. Ada mengatakan min di sini adalah uh, lil jins yaitu bahwa semua Al-Qur'an dan dirojehkan dikuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa huruf min yang terdapat dalam surat Al-Isra 82 ini yaitu warunazzulu minal Qur'an ma wa syifaa'u wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan di antara Al-Qur'an maksudnya adalah semua ayat Al-Qur'an itu adalah syifa yaitu obat dan rahmat bagi orang beriman. Dan ini yang kuat karena sebagai syahid sebagai eh, apa namanya eh, saksi di antara ayat yang lain Allah SWT berfirman alif lam mim ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin wah inilah Al-Qur'an alif lam mim inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan baginya di dalamnya dan itu merupakan petunjuk bahwa petunjuk semuanya Al-Quran dari depan sampai belakang adalah merupakan rahmat bagi orang beriman dan merupakan obat bagi orang beriman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengatur waktu kita untuk berzikir kepada Allah dan juga bisa mengatur waktu kita untuk senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan kajian pada sore hari ini menggugah kita dan menggugah hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu akan mendatangkan bagi jiwa kita ketenangan. Wallahu a'lam bagi selanjutnya bertanya silakan. Ya, demikian alhamdulillah pemaparan dari ya, Ustaz Mahfud Hafizahullah taala mengenai tazkiyah dan nufus itu keutamaan zikir Ustaz ya. Dan bagi para pendengar yang dimanapun Anda berada, antum bisa bergabung bersama kami di line telepon 021 823 6543 atau di pesan singkat di SMS nomor 02170736543 dan kami mohon pertanyaan sekiranya tidak uh, keluar dari pembahasan yang sedang kita bahas dan sudah ada penelpon pertama yang masuk kita angkat saja Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum. Terputus. Ya, uh, sekali lagi untuk para pendengar di rumah, uh, antum bisa menelpon kembali di 0218236543. Dan sebelum kita menunggu dari penelpon, kita angkat uh, eh, SMS pertama yaitu dari Abu Isa di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tanda-tanda kalau kita mendapat manisnya iman dan bagaimana caranya terhindar dari penyakit futur? Jazakallah hmm, khair. Ya, ya. Uh, eh, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu, wasaathu sayyatuhu, ya, fahuwa mu'min." Rawat Tirmidzi wa Al-Albani. Barang siapa yang membuat bahagia ya yaitu perbuatan baik yang dia lakukan dan membuat sedih perbuatan jelek yang dia lakukan maka dia orang beriman maka kita akan bisa mendapatkan kelezatan iman ya seseorang tanda-tandanya ketika dia dia mendapatkan kelezatan iman ketika dia bisa bahagia dengan perbuatan baiknya dan membuat sedih perbuatan jeleknya itulah tanda-tanda orang merasakan lezatnya iman dan juga ada keterangan dalam hadis yang lain bahwa orang yang bisa menundukkan pandangannya dari perkara yang diharapkan Allah, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Ya. Bagaimana kita menghindari supaya kita tidak futur, ya, lemah, kita uh, berhenti dari berbuat ketaatan kepada Allah, maka di antara yang menguatkannya adalah ya kita bergaul dengan orang-orang yang baik ini sebagaimana sudah sering kami sampaikan ya, yaitu bergaul dengan orang baik seperti kita bergaul dengan orang jual minyak wangi. Innama mathalu al-jalisis salih wal jalisis su' ka habil misik wa nafikhul kir. Amma uh, habil misik imma an uh, ah, yuhdhirka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajidari rihan Permisalan orang yang duduk dengan orang yang baik berteman dengan orang yang baik dengan orang yang jelek ya eh, seperti orang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun orang yang jual minyak wangi ya entah itu apa dia memberikan minyak wangi atau engkau membeli darinya atau engkau mendapatkan bau yang yang enak. Adapun pandai besi ya imaan yukhriqu thiyabak wa imaan tajidarihan khabithah. Entah kalau orang yang pandai besi membakar bajumu atau mendapatkan bau yang tidak enak. Nah, kalau orang yang uh, dalam keadaan futur atau dia sering berteman dengan orang-orang yang berbuat tidak baik, maka akan futur lama-lama dia akan lari dari kebaikan. Allah alam. Ya, dan berikutnya sudah ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, terputus kembali. Iya, iya, iya. Mungkin kita angkat saja yang iya. dari SMS, yeah. yang kedua itu dari dari Nata Pos ya, dari yeah. dari Nata di Tapos maksudnya. Dari Nata di Tapos di Cimanggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, sampaikah bacaan Al-Fatihah dan Yasin yang dihadiahkan buat ahli kubur. Yeah. Di ahli kubur maksudnya ahli kubur saya, salah yeah. satu keluarganya gitu. Yeah, yeah. Terima iya. kasih. Assalamualaikum. Ya. Uh, dijelaskan dalam kitab Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah oleh Ibnu Abil Aziz oh. Al-Hanafi bahwa uh, yang merupakan kesepakatan para ulama ahlus sunnah yang sampai kepada ahli kubur diantaranya adalah doa ya karena Nabi SAW bersabda ketika beliau me, ketika beliau habis menguburkan jenazah beliau mengatakan istaghfiru li akhikum ya was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakan dia at-tasbit, bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan karena sesungguhnya dia akan ditanya. Maka doa juga dalam Quran Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu. Doa itu pasti ya akan sampai ya. Dan yang kedua juga sedekah ya karena ada seorang wanita datang kepada Nabi menanyakan apakah sampai kalau aku bersedekah oh ya karena ibunya meninggal sampai kata beliau ya namun bacaan Al-Qur'an ya suratul Fatihah dan yang lainnya maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i tidak sampai. Kenapa demikian? Karena tidak seorang sahabat pun di antara salafus soleh yang mengerjakan hal itu, yang melakukan hal itu. Oleh karena itu, cukup dengan kita berdoa atau kita bersodakoh yang pahalanya ditujuan kepada orang meninggal atau juga boleh kita menghajikan ya, kemudian pahalanya ditujukan kepada mereka atau berkorban pahalanya ditujukan kepada mereka. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh bin Baz rahimahumullah taala. Ya. Ya. Dan selanjutnya uh, sudah ada penelpon kembali yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini kayaknya ada gangguan ada Gangguan ya. ini ya. <laughs> Kayak ini ada ini ya. Iya, ya, ya, baik, baik. minta maaf kepada, kepada pendengar pendengar yang berupaya untuk menghubungi kami secara langsung ya karena nampaknya ada gangguan di studio. Ya kami mohon maaf kepada para uh, pendengar yeah. karena ada gangguan teknis. Dan selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon. Yeah. Dari penelpon coba ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya. Ya, ada gangguan <laughs> tadi. Iya iya iya. Fun. Dan kita langsung saja dari angkat pertanyaan dari SMS. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Set apakah boleh berzikir dengan dalam hati? Jazakallahu khair. Barakallahu iya. fikum. Iya, iya. Berzikir dengan hati, dengan lisan ya dan juga dengan amal perbuatan kita yaitu dengan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya Eh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ya eh, wadhkur rabbaka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl wa la takun minal ghafilin Berzikirlah engkau kepada Tuhan eh, berzikirlah engkau ingatlah engkau Tuhanmu yaitu berzikir ya dalam hatimu tadarruan wa khifatan dengan rendah hati ya, dan rasa takut kepada Allah tanpa mengeraskan suara di pagi hari dan sore hari. Dan janganlah jadi orang-orang yang lalai. Maka berzikir kepada Allah dengan hati, dengan lisan, ya, dan juga dengan amal perbuatan. Ini semua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, uh, ya, kita coba Ustaz ya. ya kita ya. angkat satu telepon kembali. Iya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo masih ya. belum terhubung iya. ya. Ustaz. Iya iya iya. Oh, ada ya, maaf ini. Kepada, ya, kepada, ya. kepada para pendengar ini uh, yang sudah berusaha untuk menghubungi di line iya. teleponnya. Namun uh, eh, SMS juga sudah banyak sekali yang iya, masuk Ustaz nih. Kita angkat saja dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, pada saat ini banyak yang melakukan zikir berjamaah. Apakah zikir yeah. berjamaah itu diperbolehkan dalam syariat Islam? Sukan dari Eko di Ragunan. Iya. Yeah uh, eh, dikir berjamaah itu beberapa sahabat mengingkarinya ya, di antaranya uh, Abdullah bin Mas'ud ketika uh, Abu Musa al Ashari mendapatkan sekelompok orang berzikir bersama-sama di sebuah masjid dengan berkelompok kemudian menghitung dengan batu-batu Abu Musa Al-Asy'ari tidak melakukan sesuatu namun dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mengatakan kepadanya lantas Abdullah bin Mas'ud mengatakan bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari apa yang kau lakukan? Ya kami saya tidak melakukan apa-apa kecuali menunggu engkau. Maka Abdullah bin Mas'ud datang kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian melakukan sesuatu? sesuatu yang belum pernah maksudnya dilakukan oleh Nabi SAW sementara pakaian para sahabat Nabi belum lusuh ya alat-alat makan minumnya belum rusak belum hancur maksudnya ada sahabat Nabi masih hidup melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi apa kata orang tersebut ya wahai Abu Abdurrahman kami tidak melakukan sesuatu kecuali kebaikan maka kata beliau, kamin muridinul khair lan yusibah. Berapa banyak orang ingin mengedaki kebaikan tapi nggak sampai. Maksudnya apa? Ah, hadis ini uh, sahih ya diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih ya. Ini salah satu pengingkaran dari sahabat dan juga oleh Umar bin Khattab ya. Ketika melihat orang berkumpul ya satu kaum berkumpul kemudian mereka berdoa bersama-sama untuk kaum muslimin dan juga oleh, oleh amir untuk amir untuk pemerintah maka uh, Umar ya mengatakan ya, menyuruh ya, kepada al bawab bawab yaitu penjaga pintu untuk menyediakan pecut kemudian Umar memecutnya kepada pemimpin yang memimpin apa namanya doa bersama tersebut. Nah ini dan sanatnya sahih ya diriwayatkan oleh Ibnu Wabbah dan Ibnu Abi Syaibah dalam fil musannaf dengan sanad yang hasan. Ya, ini di antara dalil tersebut dan disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari juga oleh Ibnu Katsir bahwa awal dikir jamaah itu terjadi Eh, di samping terjadi di para di zaman sahabat terjadi ya kemudian diingkari oleh Ibnu Mas'ud tersebut kemudian mereka tidak menjalankannya kecuali setelah pada masa Al-Ma'mun ya di mana Al-Ma'mun menyuruh Ishaq bin Ibrahim salah seorang gubernur di Baghdad ya agar menyuruh orang-orang setelah sholat mereka zikir bersama-sama mengucapkan takbir nah ini ya itu artinya di zaman sahabat sudah pernah terjadi dan diingkari. Dan kebanyakan orang yang uh, berzikir jamaah itu berdasarkan atau menggunakan dalil-dalil yang siwohnya siwoh jamak ya. Namun di sini dijelaskan oleh para ulama siwoh jamaah tersebut ya uh, apa bukan berarti zikir bareng-bareng nah itu ya. Maka itu diingkari oleh sahabat dan kalau ada pengingkaran sahabat ya dan tidak ada yang apa namanya e, berselisih maka ini jadi hujah bagi kita dan kita lihat dalam surat al eh, al ahqaf ya pada ayat yang ke-11 insyaallah kalau enggak salah nah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan lasabaq masabaquna ilaihi Orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman ya, laukana khairan ma sabakuna ilaih. Tidaklah mereka itu mendahului kami. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Islam ini diterima oleh orang-orang hamba sahaya seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, maka petinggi-petinggi orang musyrik, ya, petinggi-petinggi Quraisy musyrik itu mengatakan, seandainya Islam itu baik, tidak mungkin budak-budak itu mendahului kami. Maka ini mafhum dari ini adalah pasti baiklah apa yang dibawa oleh sahabat eh, apa yang dis, yang disambut oleh sahabat tersebut. Maka Ibnu Katsir coba ya para jemaah sekalian kepada pendengar roja di mana Anda berada dibuka dalam surat Al-Ahqaf ayat 11 ini dalam tafsirnya di mana Ibnu Katsir ini mazhabnya mazhab Syafi'i ya Beliau matanya Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa semua ucapan dan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Nah, bagaimana kalau ada perbuatan yang diingkari oleh sahabat? Yang tidak jangan sahabat saja dikatakan terkata korobit apabila sudah diingkari oleh seorang sahabat. Maka di sini ya kita perhatikan ya eh, bahwa berzikir bersama-sama itu ya diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga diingkari oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala an. Allahu a'lam. Nah, demikianlah untuk eh, hmm. jawaban dari pertanyaan Eko di Ragunan dan kita coba sekali lagi Ustaz di hmm. penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Masuk. Masuk, masuk tadi ya, kecilnya. Kecil sekali suaranya ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, ini kami kayaknya ada gangguan di studio. <laughs> Masih kecil nggak nggak? Kecil ya, sekali ya, ibu. Iya, iya. Iya, gimana gimana ibu? Iya, iya. Iya, iya. iya. apa apa itu kalau mimpi oh mimpi ya hmm. ya ya, ya. Hmm. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dalam sebuah hadis disebutkan kalau bermimpi baik ya maka jangan diceritakan kepada orang yang tidak suka Artinya boleh kepada orang yang suka dengan tapi kalau mimpi nggak baik maka nggak perlu diceritakan, kepada orang lain ya. Dan apabila Uh, jangan kita terpengaruh dengan hal itu ya semua kalau kita orang beriman ya mimpi mimpi ru'yah soleh itu ada mimpi orang beriman mimpi yang baik dan mimpi bisa terjadi ya mimpi bisa terjadi sebagaimana di apa namanya ditetap oleh Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim dengan mimpi dan mimpinya Nabi adalah merupakan wahyu. Nah, ini ini penting untuk kita perhatikan. Dan juga orang beriman juga e, bermimpi dan itu diakui oleh hadis Nabi SAW ya mimpi yang baik dan mimpi yang tidak baik kalau tidak baik gak usah diceritakan kalau yang baik jangan diceritakan pada orang yang tidak suka ya kemudian eh, apa bagaimana pengaruh terhadap kita kita jangan sampai e, terpengaruh dalam pengertian gelisah dengan adanya mimpi itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah apa yang akan terjadi pada kita ya sebagaimana Nabi bersabda kata Allah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 al fasana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka kita jangan khawatir ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita merasa bimbang ketika kita ingin mengerjakan sesuatu karena dengan adanya mimpi, maka kita tinggalkan keraguan menuju yang yakin ya. Apa yang yang yang ragu, ya kita ingin mengerjakan sesuatu. Sementara yang yakin kita belum mengerjakan. Maka kalau memang kita ragu terhadap sesuatu ya uh, dengan adanya mimpi dan mimpi kita yang solehah ya, maka boleh kita untuk menahan diri dan mengambil sebab-sebab yang syar'i untuk menghindarkan uh, perkara yang kita ragukan itu. Ya. Namun kita jangan sampai hanya ya bertopang kepada mimpi dalam memutuskan perkara ya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demikian Allah alam Ya uh, dan untuk selanjutnya ya, kali kita dari SMS ya, Satu lagi dulu ya, satu kita selesaikan. Satu dulu. Ya. Uh, eh, kita dari Abdillah di Rawamangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. Nabi Muhammad beristighfar 100 kali setiap harinya. Apakah kita boleh beristighfar kurang atau lebih dari 100 kali? Ya, le- lebih. Silahkan ya. Kita beristighfar sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala ya beristighfar sebanyak mungkin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengistighfar kepada Allah satu kali maka kita sesuai dengan sunnah. Kalau kita istighfar lebih banyak maka insya Allah kita akan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Demikian Allah alam. Ya. Uh, oh ya. Satu lagi. Iya, boleh boleh ya. Ada yang masuk? Ya. Uh, kita satu lagi saja. Sir pertanyaan terakhir. Oh ya ini. Oh, ada, ada ada telepon ya. Telepon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dari mana dengan siapa Pak? Dari Abu Sefila Jakarta. Abu Sefila di iya. Jakarta ya. ya. Silakan Pak. Uh, begini, ada pertanyaan mengenai uh, saya kan uh, apa membaca pikir dari bukunya Ustadz Yazid ya. Iya iya. Uh, terus ada teman yang tanya itu apa almat surat? Saya bukan ini zikir pagi sore gitu. Iya kenapa nggak alamat surat katanya ini kenapa? siapa Ustadz Yazid gitu katanya kenapa kenapa pak kenapa nggak alamat surat gitu ya? kenapa nggak alamat surat gitu memang ini siapa Ustadz Yazid saya iya. jelaskan di situ kan hadis-hadisnya segala macam Ustaz iya, iya, lantas ya. dia bertanya sifatnya begini bagaimana urutannya seperti itu? Apakah uh, ada jaminannya urutannya dari sekian apa begini sampai segini gitu? Hmm. Sementara kalau Mas surat kan apa namanya siapa syekhnya itu terkenal katanya saya bilang wah hmm, hmm. ya kalau urutannya saya nggak tahu tapi kalau hadisnya ya seperti ini gitu ya, ya. jelaskan bagaimana urutannya yang disusun oleh Ustaz Yazid itu Ustaz. Ya, ya masalah urutan itu tidak memang tidak ada ketetapan ya urutan-urutan yang yang harus dibaca tidak ada ketetapan-ketetapan yang mengharuskan urutannya urutan ini ya dan itu dibaca pagi dan petang ya dan dicantumkan di situ riwayat-riwayat yang sahih ya dari mana sumbernya, dari mana asalnya. Maka uh, kita ketika berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW yang bersumber dari eh, sumber-sumber uh, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang kedudukan dan derajat hadis tersebut maka kita ambil itu ya demikian maka kita uh, tidak bisa mengatakan kenapa urutannya begini. Silahkan misalkan mau baca istighfar dulu, ya. Kemudian tidak baca semuanya juga silahkan, ya. Mau cuman baca istighfar satu istighfar saja seperti dalam Hizbul Muslim, ya. Kemudian mungkin awal adalah uh, asbahna wa asbahna dan seterusnya itu terserah ya nggak ada ketentuan tentang masalah urutan urutannya Allah alam bismillah demikian tadi pertanyaan terakhir saja ya, tadi dan alhamdulillah kegiatan pada hari ini dapat kita selesaikan itu pembahasan mengenai atau nufus yang bukunya dikarang oleh Dr. Syekh Ahmad Farid yang dibahas oleh Al Ustad Mahfud Elsi Hafizahullah Ta'ala Mungkin untuk uh, sebagai penutup kesimpulan Ustaz uh, ada beberapa tausiah yang antum sampaikan. Ya. ya pertama dari kesimpulan dari kajian kita sore hari ini ya Eh, setelah kita memahami tentang racun-racun yang bisa meracuni hati dan kita pahami perkara yang bisa menghidupkan hati di antaranya berzikir kepada Allah, maka mari kita berdoa minta kekuatan kepada Allah agar lisan kita, hati kita ya, eh, semuanya yang apa namanya anggota badan kita ini bisa menjalankan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana آه، الله بخير أن لم نعم، حديث كسي ما تقرب إلي عبد بشيء حب إلي مما افتر عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبتش بها ورده التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه ولا إن استعادني لأعطينه yang paling disukai Allah dari perbuatan kita lah yang wajib dan senantiasa hamba tersebut menambah dari sunnah sampai aku mencintai dia. Kalau aku mencintai dia, maka aku menjadi pendengar untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan. Kalau dia minta pasti aku kabulkan, kalau minta perlindungan pasti aku lindungi. Nah, maka kalau kita bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala di antara dengan zikir, insya Allah kita harus yakin dan yakin Allah akan menjaga pandangan kita, Allah akan menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita tidak mendengar perkara yang diharamkan Allah, jauh dari musik, jauh dari riba, lisan kita kita jaga, maka betapa dahsyatnya ya eh, keutamaan zikir ini akan membawakan berbagai macam kebaikan kebaikan, akan membuka berbagai macam pintu kebaikan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Dan insya Allah kajian akan diadakan kembali di pekan yang datang, yaitu di setiap hari Selasa sore jam setengah lima bersama Al Ustadz Mahfud Hafizahullah Taala. Dan untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian tilaw, uh, kajian tilawah Al-Quran dari surat al Mukh berikut ini. Selamat mendengarkan. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقول